Kasihan akhwat. Dan mungkin yang ini sepertinya perlu diganti. Ya. Insya Allah mudah-mudahan ada di antara kita yang akan mewakafkan itu fisabilillah. Inilah yang bisa kita uraikan daripada tujuh jawaban atas syubuhat tidak bolehnya mengkafirkan orang disebabkan dia telah bersyahadat tidak boleh mengkafirkan orang disebabkan karena dia terlihat sholat tidak boleh mengkafirkan orang disebabkan dia telah berhaji maka ini bukanlah pendapat yang hak ini pendapat yang batil dan hujahnya telah ada di dalam Allah azza wa jal di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugas kita bagi yang mau melakukannya saya berharap di pekan yang akan datang minimal 10 orang ada itu minimal meringkas meringkas tujuh bantahan terhadap syubhat ini. Artinya kan sudah ada kita pelajari syubhat pertama, eh syubhat dan kemudian bantahan pertama, bantahan kedua, bantahan ketiga, bantahan keempat, bantahan kelima, bantahan keenam, bantahan ketujuh pada hari ini. Ada di antara kita yang meringkasnya menjadikannya sebuah bacaan penting yang mudah-mudahan nanti kita pilih dari 10 minimal minimal 10 kita berharap anak berharap 10 nanti kita pilih yang terbaik lalu kemudian kita perbanyak untuk kita sebarkan ya ini PR tidak terbatas namun hasilnya akan kelihatan dan jangan seperti penduduk sebuah kampung yang diceritakan di dalam anekdot yang mudah-mudahan bermanfaat. Seorang khalifah mengumumkan hendaklah penduduk kampung ini masing-masing menyumbangkan satu sendok madu dan akan ditaruh diletakkan wadahnya di suatu tempat masing-masing mengisi satu sendok madu untuk sebuah kebutuhan. Setelah pengumuman itu ditentukan tanggal peletakan madu tersebut di malam hari ada orang yang berfikir kalau saya letakkan air satu sendok aja kan nggak ngaruh ke madu yang begitu banyak. Kalau saya meletakkan satu sendok air nggak saya isi madu, itu kan tidak ada pengaruhnya. Andai sekampung menaruhkan madu hanya saya sendiri yang menaruhkan air. Lalu dia lakukan itu. Di saat giliran dia yang dia letakkan bukanlah madu, tapi yang diletakkan adalah air. Keesokan harinya cek ternyata isi tong itu air semua. Berarti semua orang memiliki pola pikir yang sama. Jangan sampai seperti itu. Kalau saya nggak nulis kan berarti yang lain nulis banyak kok di majelis. <laughs> eh ternyata datang jadwalnya pada nggak nulis semua gitu. Pada nggak nulis semua. Kita berharap minimal 10 minimal ini. Insya Allah gitu kita menulis, kata orang yang rajin menulis, itu lebih lengket. Itu kata orang yang rajin nulis. Ya. Kata orang yang rajin ceramah, kalau diceramahkan lebih lengket. Ya. Ilmu itu subhanallah, semakin kita keluarkan, semakin kita dapat. Mungkin dapatnya semakin kuat, semakin susah kita lupakan, semakin tajam kita mengucapkannya, semakin tajam kita menuliskannya, atau ada ilmu baru yang kita dapatkan atau ilmu baru yang kita dapatkan. Allah taala alam. Silahkan bagi ikhwan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dan akhwat maaf. Ikhwan dan akhwat. tolong jelaskan kaedah-kaedah untuk dapat membedakan antara syirik besar yang tidak dapat diampuni. Dalam kurung tidak dapat diampuni. Saya tambahkan, yang tidak dapat diampuni, andai dosa itu dibawa wafat. Karena dosa syirik besar bisa diampuni. Seandainya bertobatnya adalah sebelum wafat. Tapi kalau sudah wafat, tidak lagi. Kalau sudah wafat, dosa itu dibawa wafat, tidak lagi akan dapat ampunan. Di sini tidak ada, tidak akan dapat diampuni itu saja. Saya tambahkan, tidak dapat diampuni apabila dibawa wafat. Apa bedanya dengan syirik kecil? Mohon disebutkan contoh keduanya. Insya Allah dengan membawakan contoh berikut ini, antum akan bisa membedakan mana yang syirik besar, mana yang syirik kecil. Contohnya kita ambilkan dari doa. Si A Contoh si A adalah orang yang berbuat syirik kecil. Contoh si B adalah orang yang berbuat syirik besar. Ketika dalam doa, si A dia berdoa begini. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Lewat calon mertuanya, Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Yang lewat siapa? calon calon loh <laughs> kalau mertua masih Hah? sudah dapat kan kalau mertua nah, ini calon berdoanya kepada siapa ini kepada Allah ya Allah ya Allah lewat calon mertua ya Allah lihat berdoanya tetap kepada Allah tetapi berhubung calon mertua lewat lebih khusyuk lebih lebih khidmat. Tuh. Doanya pada siapa? Allah ini syirik kecil. Doanya tetap kepada Allah namun harapan dari kiri dan kanan. Contoh syirik besar. Wahai Syekh Burhanuddin Anak saya sakit Sudah 20 tahun Lumpuh Saya sudah keliling Indonesia Membawanya ke spesialis tulang Dimanapun orang katakan ada spesialis tulang terhebat Saya sudah keluarkan biaya Sampai 500 juta Tak kunjung sehat Tolong Syekh Saya ingin anak saya berbakti saya ingin anak saya bisa disehatkan agar dia bisa sholat ke masjid. Si B melakukan syirik besar. Nampak bedanya? Nampak beda syirik besar dengan syirik kecil? Yang satu doanya kepada Allah namun pakai ingin dipuji manusia. Doanya kepada Allah. Dia nggak celewengkan kepada siapapun. Yang satu doanya langsung kepada Syekh Burhanuddin dan yang semisalnya. Yang pertama syirik kecil karena ketika dia berdoa kepada Allah ada harapan, ada persekutuan harapan. Kesyirikan yang satu langsung ibadah dipersembahkan untuk seorang hamba yang bernama Burhanuddin yang disebut dengan Syekh. Demikian juga contoh yang lain. Ya, demikian juga dengan contoh-contoh yang lain. Seandainya kita ambil contohnya adalah menyembelih kita menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha gara-gara kita banyak duit kita langsung berkorban satu nama lima ekor sapi hmm, gitu. lima ekor sapi korbannya untuk Allah tapi kita berharap pujian dari manusia korbannya untuk Allah sapinya kita korbankan untuk Allah namun kita berharap apa? Pujian manusia. Hmm. Orang satu sapi bertujuh, dia lama lima sapi seorang. Subhanallah. Tuh. Itu siri apa tuh? Siri kecil. Yang syirik besar adalah bencana yang menimpa kita sekarang dikarenakan penghuni gua itu sedang marah. Penghuni sumur keramat itu sedang mengamuk. Maka kalau ingin selamat sembelihkan kambing coklat. Maka disembelihkanlah kambing coklat untuk penghuni gua keramat. Ini syirik besar. Wa ala hadha faqis. Di atas misal ini buatlah perkiasan sebanyak-banyaknya. Solat karena Allah. Allahu Akbar. Datang orang yang ingin yang ingin kita puji, ingin kita dia memuji kita. Solatnya Allah Akbar kepada Allah. Ini syirik apa? Syirik kecil. Contoh syirik besar. Saya mau sholat. Karena kalau saya nggak sholat ini, ilmu ilmu kebal senjata tajam hilang. ilmu kebal senjata tajam hilang. Saya mau sholat. Disebabkan kalau saya tidak sholat, ilmu itu hilang. Di situ tidak ada Allah sama sekali. Ini syirik besar. Oleh karena itu jangan tertipu oleh orang-orang yang katanya ilmu kebal ini, ilmu terbang itu dihasilkan karena mereka rajin sholat tahajud. Setan mau membantu karena dia tetap melakukan syirik besar. Karena ketika maharnya dipersembahkan, setan kibuli dia. Setan permainkan dia dengan mengatakan syaratnya kamu harus tahajud empat rakaat setiap malam. Kalau kamu tidak tahajud, aku tidak mau memberikan ilmu ini kepadamu. Maka dia pun bertahajud. Untuk apa dia bertahajud? Supaya iblisnya tidak menghilangkan penjagaan kekebalan itu kepadanya. Ini syirik besar. Mudah-mudahan dengan dua contoh tadi bisa kita kiaskan yang lain. Bisa kita kiaskan yang lain. Bahwa kalau ibadah itu kepada Allah lalu ada harapan kiri dan kanan itu adalah syirik kecil. Kalau langsung ibadah itu dipersembahkan kepada seseorang itu syirik besar. Apakah apabila ada wasiat dari orang yang wafat untuk menginfakkan hasil dari suatu kebun tanaman kepada suatu badan, apakah boleh kebun tersebut diserahkan saja sekalian kepada penerima infak? penerima infak di sini apabila yang diwasiatkan itu penerima infak yang dimaksud apabila apabila yang dimaksud adalah yang diwasiatkan oleh orang yang wafat itu boleh itu boleh namun kalau seandainya tidak sesuai dengan wasiat mayat maka tidak boleh karena di sini tidak disebutkan di sini disebutkan wafat seseorang lalu mewasiatkan hasil dari suatu kebun. Sekarang sama kebun-kebunnya kita berikan. Itu artinya ngurangi apa nambah? Nambah. Kalau nambah boleh. Kalau nambah boleh. Yang tidak boleh? Ngurangi. Boleh dikurangi dengan syarat. Apabila wasiat tersebut sudah melebihi sepertiga harta yang tinggal. Itu boleh dikurangi. Sampai sepertiga. Artinya begini. Ketika seorang ibu mau wafat, seperti saya pernah berdiskusi dengan salah seorang ibu kaum muslimin di depan anaknya, ia mengatakan, "Ustadz, nanti setelah saya wafat, saya ingin seluruh harta saya untuk dakwah." Tolong Apabila wasiat ini benar-benar ketika itu kita ajarkan bahwa itu tidak boleh. Ya, kita ajarkan bahwa itu tidak boleh. Boleh hanya maksimal adalah sepertiga. Dan sepertiga itu kata Rasul wasulutsu kafir. Sepertiga itu sudah banyak. Kalimat ini kata para ulama adalah sebuah eh, apa namanya? Kata yang tidak langsung itu apa namanya? Apa? Terus terus. Hah? Ini uh, Ah, secara langsung lah yang paling <laughs> Terima kasih Pak. Kalimat Rasulullah ini adalah sebuah kalimat yang saya tidak langsung mengatakan kalau bisa jangan sepertiga. Sebuah kalimat yang mengandung makna udahlah jangan sampai sepertiga lah. Karena Nabi mengatakan sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Ketika Nabi mengatakan sudah banyak, di situ ada isyarat. Oh, itu yang saya maksud tadi. <laughs> yang saya inginkan itu syarat hilang dari memori. Di dalam kalimat ini ada isyarat bahwa kurangkan lagi kalau masih mungkin untuk dikurangkan. Maka sebagian ulama mengatakan seperempat, seperlima, seperenam. Karena Nabi memberikan kata isyarat, tiga itu banyak loh. Itu artinya kurang aja. Sepertiga boleh. Seandainya seorang ibu benar-benar memberikan wasiat seluruh hartanya atau setengah hartanya atau dua per tiga hartanya, maka boleh bagi ahli waris hanya memberikan sepertiganya saja. Sisanya dimasukkan ke dalam harta warisan yang harus dibagi. Itu boleh. Karena maksimal wasiat adalah sepertiga. Adapun kalau dia lebihkan, misalnya ibunya mewasiatkan setengah dari hartanya untuk dakwah, untuk ini, untuk itu dan yang lainnya. Kemudian mereka semua sepakat, gak apa-apa, jalankan, itu boleh. Karena itu nambah, bukan ngurangi. Harta habis seluruh harta. Anak-anaknya setuju semua menjalankan wasiat itu. Dengan ridho tadi ya, tidak terpaksa. Ya, yang ridho semua ahli waris ridho menjalankan wasiat ibunya tersebut, seluruh hartanya diinfakkan untuk jalan dakwah, maka boleh mereka lakukan. Karena artinya hak mereka mereka rela sumbangkan. Ridho mereka untuk menyumbangkan hak mereka. Padahal itu kan hak mereka dua per tiga dari harta hak mereka untuk dibagi-bagi adik-beradik. Seandainya ayah mereka sudah wafat. Ketika semua mereka ridho, ya sudah, dibagikan semuanya kepada kata kaum muslimin. Namun itu bukan berarti boleh seorang orang tua memberikan wasiat seluruh harta. Wallahu a'lam. Mohon jelaskan seputar dalil tentang celak mata, teladan para salaf tentang celak serta hukumnya. Hukumnya sunat Memakai celak di mata yang berasal dari ismit dan itu merupakan obat mata. Nah, Kuhul. Rasulullah SAW memakainya. Dan tidak wajib. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan. Allah Ta'ala Adapun dalil yang tegas, jelas saya tidak hafal. Namun riwayat-riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW memakai celak. Memakai celak itu langsung ke dalam mata, bukan hanya gini-gini di pelupuk mata. <laughs> Kan? Ada orang memahami celak itu adalah memberikan sesuatu di pelupuk mata. Bukan itu yang celak. Celak itu dimasukkan ke dalam. Bahannya adalah batu ismit yang telah dihaluskan. Dan itu adalah obat untuk mata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para labo ahli laboratorium lebih baik itu mempelajari itu celah ismit itu. Kenapa dia menjadi obat kata Rasulullah? Pasti di situ, pasti obat itu. Nah, kalau ber, belum bertemu laboratorium antum belum canggih gitu. <laughs> itu yang kita yakini. Ya, ketika Rasulullah mengatakan itu obat mata, kita yakin itu adalah obat obat mata. Ketika laboratorium manusia belum menemukannya, berarti laboratoriumnya belum belum canggih. Itu yang harus kita yakini. Rasulullah di atas segala-galanya. Kalau sudah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di atas segala-galanya. Ya, maka kalau kita memiliki laboratorium, coba coba uji uji labor. Ini celah ini apa? Kenapa? Kenapa dia obat mata? Nah, karena obat mata pengetahuan kita selama ini adalah daun-daunan, vitamin A, ya, yang berwarna hijau. Lalu kenapa Nabi menganjurkan celak mata? Ya. Apakah celak mata lebih bermanfaat dari ismin itu lebih bermanfaat daripada dedaunan? Buatkan laboratoriumnya untuk mengungkap kebenaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau seandainya memang obat mata hanya hasil daun-daunan, kasihan orang yang tinggal di gurun pasir. Hmm, kemana dia hendak mencari? Apakah bantahan terhadap orang yang mempercayai untung dan sialnya sebuah angka? Kalau cara membantah bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat bervariasilah caranya. Ya, bervariasi caranya. Cara membantah tergantung orang yang di hadapan kita seperti apa. Kalau dia adalah orang yang percaya kepada dalil Al-Quran dan hadis, ya tinggal membacakan Al-Quran dan hadis. Selesai bantahannya kan? Gitu. Tidak boleh menganggap sial sesuatu menganggap untung sesuatu, tatoyur diharamkan. Kalau orang yang tidak perlu didalil ya cara membantah itu tidak bisa dalam satu model. Tidak bisa dalam satu model. Allah taala alam. Kita tidak bisa menerangkan cara membantah dalam satu model. Karena membantah itu lebih kepada kemampuan menguasai jiwa orang dan memasukkan cara bantahan. Dan itu dihasilkan dengan rajin berlatih dan membaca kitab-kitab para ulama bagaimana mereka membantah dan minta kepada Allah tabaraka wa taala ya dan itu tidak bisa dalam satu satu apa namanya satu teori gitu. tidak bisa berhadapan tergantung berhadapan dengan orangnya seperti apa Tapi yang jelas itu manusia bodoh. Ada angka sesuatu dia takut kepada angka itu. Kan bodoh itu. Ya, sehingga kita temukan hotelnya lantai satu, lantai dua, langsung lantai enam. Empat dan lima angka sial. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, langsung lima, langsung lantai enam belas. 345 itu angka sial bagi dia. Di nomor pesawat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15. Ada yang 14, ada yang 15 langsung. La ilaha illallah. Takut kepada angka 13. Enggak salah tuh. Hah? Padahal dia tidak pernah takut. Kalau nomor urutnya menjadi presiden nomor 13. <laughs> Atau kemudian nomor urut partainya nomor 13, nggak pernah takut dia. Maka Islam telah menghilangkan seluruh merasa sial, merasa untung dari sebuah pekerjaan. Nggak boleh. Ya, tatoyur itu namanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa syariat diharamkan. Merasa sial dan merasa untung dari sebuah pekerjaan. Di dalam sebuah cerita dari khalifah-khalifah yang bertatawur, Tatoyur Ada tatoyur orang-orang itu kalau di hari pertamamu bertemu dengan orang cacat, itu hari sial. Hari sial kalau hari pertama orang yang Anda temui itu adalah orang orang cacat. Maka seorang khalifah ingin pergi berburu dengan pasukannya, dia pun berjalan. Cus, ingin berburu nih. Dulu orang-orang dulu kan hobi berburu. Berburu ke padang pasir. Eh ternyata yang pertama kali dia temui orang cacat, orang buta. Akhirnya dia merasa ini hari sial dan marah dia penjarakan orang itu. <laughs> penjarakan orang itu maka orang orang orang buta itu pun dipenjara. Ya, dipenjarakan. Dikurung beberapa hari. Setelah dikurung di waktu dibebaskan dia minta bertemu dengan khalifah yang telah mengurungnya. Khalifah itu mengizinkan. Apa katanya kepada khalifah itu? Anda keluar di pagi hari bertemu saya anda merasa hari itu hari, hari sial, Anda penjarakan saya. Saya ketemu bersama bertemu dengan Anda di hari pagi itu. Saya masuk penjara. Siapa di antara kita yang lebih sial kepada yang lain? Siapa yang memberikan sial itu? Anda bertemu saya, Anda tidak apa-apa. Anda penjarakan saya. Saya bertemu Anda seorang raja, saya masuk penjara karena hanya bertemu Anda. Siapa yang sebenarnya memberikan sial kepada orang lain? Hmm. saya yang memberikan Anda sial atau Anda memberikan saya sial? Paham tak maksudnya? <laughs> sial yang mana sih? Bertemu khalifah atau bertemu orang cacat? Mana yang lebih sial ini? <laughs> Bertemu khalifah akhirnya lebih sial. <laughs> Akhirnya khalifah itu tertawa mendengar ucapan orang ini dikasih hadiah untuk pulang. Itu diriwayatkan dalam cerita-cerita di dalam kitab-kitab sejarah. Ya, ternyata orang cacat ini lebih lebih sial ketemu khalifah dibanding ketemu orang cacat. Gitu. Bagaimana dengan orang yang terjatuh ke dalam kalimat kufur karena kejahilannya? Mengikuti nenek moyang mereka, tidak berusaha untuk mencari ilmu agama yang benar. Apakah mereka termasuk kafir juga? Sudah kita katakan kita menghukum global. Individu ada hukum tertentu. Ya. Seseorang yang memanggil atau menyebut orang lain dengan panggilan togut termasuk kemana? Termasuk ke dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ke dalam hadis Nabi SAW mengqala li aki li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir dan togut adalah kafir, Barang siapa yang berkata kepada saya, wahai kafir, maka kafir itu kembali ke salah satu di antara orang itu. Dia tidak akan kemana. Dia tidak akan kemana. Kalau memang orang yang dikatakan kafir adalah kafir, maka kalimat itu pas untuk orang itu. Kalau tidak, dia kembali kepada orang yang mengucapkan. Maka tidak boleh mengucapkan ya togut kepada orang-orang yang kita tidak yakin bahwa mereka adalah togut. Allah Apa saja yang termasuk kalimat kufur Pak Ustadz? Mohon dicontohkan. Tadi saya sudah membawakan contohnya kan? Kalimat-kalimat yang berbeda dengan apa yang Allah terangkan, mengingkari satu hal yang telah Allah terangkan, mengingkari suatu sunnah yang jelas, tidak percaya kepada hukum Allah dalam Al-Quran, mengatakan hukum Allah dalam Al-Quran itu tidak manusiawi, tidak cocok dengan zaman sekarang, hukum jilbab tidak lagi wajib, tidak benar hukum yang ada di dalam Al-Quran. Pembagian waris di dalam Al-Quran menzolimi kaum wanita. Ini semua kalimat kufur. Itu semua kalimat kufur. Apakah imam yang memimpin doa setelah sholat berjamaah mereka yakini bahwa imam yang memimpin doa tersebut diyakini sebagai wasilah untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya belum jelas. Saya ulangi bacaannya ya. Mungkin ada yang bisa memahami. Apakah imam yang memimpin doa setelah sholat berjamaah, mereka meyakini bahwa imam yang memimpin doa tersebut diyakini sebagai wasilah untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? berhenti di situ. Hmm, pertanyaannya belum datang. Apakah benar atau tidak? Mungkin itu pertanyaannya. Tidak benar. Apakah boleh atau tidak? Tidak boleh. Hal seperti itu tidak pernah dikerjakan Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat berjamaah Rasulullah memimpin doa. Tidak ada satu hadis pun. Padahal Rasulullah sholat beribu kali ya lebih daripada sekian ribu kali Rasulullah salat bersama kaum muslimin. Tidak pernah ada satu riwayat pun mengatakan Rasulullah itu memimpin doa bersama. Tidak ada. Maka buktinya bahwa itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Dan hadis Dhul Yadain, hadis seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah SAW salah dalam melakukan salat isya. Salat isya Rasulullah lakukan dua rakaat saja. Yang lain diam Sampai Dhul Yadin bertanya. Yang lain diam semuanya. Menunjukkan bahwa Rasulullah tidak memimpin doa ber kalau Rasulullah memimpin doa bersama, maka riwayat yang akan datang adalah Dhul Yadain bertanya kepada Rasulullah setelah doa bersama selesai. Kan gitu kan? Iya kan? Ini diriwayatkan bahwa Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya diam, tidak berani berbicara kepada Rasul. Sampai yang berbicara itu adalah Dzul Yadain. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka diam, artinya tidak dipimpin oleh Rasulullah SAW dan banyak lagi riwayat-riwayat lainnya. Dan adapun orang yang membaca doa bersama, lalu dipimpin oleh seorang imam dikatakan dialah yang akan menyampaikan hajat, ini tidak benar. Karena realitas menunjukkan bahwa orang yang memimpin doa dari dari jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimin itu tidak tahu doa yang dibaca imamnya. Ini mayoritas Walaupun sebagian ada yang memahami apa doa yang dibaca oleh imam. Karena dia pandai bahasa Arab, alumni pesantren. Walaupun kemudian setelah jadi alumni pesantren, akhirnya menjadi preman, tetap paham. Ya, ada juga preman alumni pesantren kan? Ada pemain musik alumni pesantren gitu. Berarti dia paham bacaan imam ketika membaca doa bersama setelah sholat. Gitu. Tapi hukum mayoritas, hukum mayoritas adalah makmum tidak paham apa doa yang dibaca oleh imam. Akhirnya ini menjadi rancu. Karena kebutuhan imam berbeda dengan kebutuhan makmum. Dan kita telah menyaksikan karena kebodohan yang dipimpin doa atas apa yang dibaca oleh yang memimpin doa plus kebodohan yang memimpin doa terjadi doa yang sangat kacau. saya menemukan dua doa yang sangat kacau. Pertama di Pekanbaru di SMU Handayani. Ketika kasus jin ngamuk lalu ada seorang yang menyebut dirinya sudah berpangkat khalifah. Khalifah apa saya tidak tahu. Tapi katanya pangkatnya adalah khalifah. Seorang orang tua berasal dari sebuah negeri datang berjubah dan berserban setelah acara tausiah dia diminta untuk mimpin doa bersama karena pengurus sekolah tahu kita tidak mungkin mau gitu. dimintalah dia untuk memimpin doa bersama di antara doa yang dia ucapkan ketika itu Allahumma rfa'annal bala'a bil bala. Ya arti doanya, ya Allah, angkatlah balak yang menimpa kami sekarang ini dengan mendatangkan balak yang baru. Diaminkan lebih oleh 700 orang. Amin. <laughs> La ilaha illallah. Kebodohan berasal dari yang memimpin doa. Mungkin ketika MDA dulu salah hafal. Ya kan? Seharusnya bacaannya kan Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal zina wal zalazil wal fitan wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Mungkin salah hafal waktu MDA. Hah? Atau kalau dulu nggak ada MDA, salah hafal waktu di surau dulu. Nah, waktu kecil. Sehingga hafalannya Allahumma rfa'anna al-bala abil bala. Yang artinya ya Allah, tolaklah bala yang menimpa kami dengan mendatangkan bala yang baru diaminkan. La ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua lebih parah lagi. Yang kedua di kota Duri. Bersama Ikatan Keluarga Haji. <laughs> Jadi yang hadir adalah haji-haji dan hajah-hajah. Dipimpinlah doa oleh seorang ustadz. Doanya mungkin salah hafal juga dulu ketika MDA. Hmm. Sehingga doa yang dia baca Allahumma qsimna min khasyatika ma tuhawwiluna bihi jannatak. Yang arti daripada doa tersebut, ya Allah, berikan kami rasa takut kepadamu yang akhirnya menjadikan kami pindah dari surgamu. Pindah dari surga kemana? <laughs> tempat di akhirat hanya ada dua, surga atau atau neraka. Sekarang dia berdoa kepada Allah, berikan kami rasa takut kepadamu, yang akhirnya rasa takut itu membuat kami pindah dari surgamu. Mau pindah kemana dari surga di akhirat kalau tidak ke neraka? Kata Pak Haji dan Bu Haja, amin. Lihat kebodohan. Ustadznya ustadz di pesantren. di pesantren, ustadz pesantren. Namanya Ustadz Ahmad. Ya, ketika tidak mengerti. Dan itu disebabkan apa? Disebabkan kaum muslimin tidak mau belajar doa. Hilang semangat belajar doa. Kenapa hilang? Kan ada nanti pakih yang berdoa. Kita tinggal ngaminkan aja kok. <laughs> Hah? Ada nanti ustadznya berdoa itu. Ketika Anda ada, cari-cari-cari. Datang, kasih amplop. Sehingga didatangkan ustadz di sebuah acara murni untuk baca doa bersama. ya kan? Kalau tidak karena itu dia tidak akan diundang. Karena dia tidak diundang untuk ceramah, dia tidak diundang untuk yang lainnya. Dia hanya diundang untuk setelah makan bersama selesai baca doa. Berarti niat mereka mengundang benar-benar untuk baca doa itu. Eh, ternyata doanya begituan. <laughs> Lihat kaum muslimin. Ketika kita dididik untuk tidak peduli doa, disebabkan ada orang yang akan membacakan doa, tinggal aminkan saja, hilang semangat belajar berdoa yang baik, yang benar kepada Allah Taala. Karena sudah ada wakil. Coba kalau kita dididik untuk doa sendiri-sendiri. Ya Allah, saya mau berdoa ini. Saya gak bisa doa, saya harus bisa berdoa hafal doa di bagian doa yang ada dalam Al-Quran, cari doa-doa yang ada di dalam hadis. Ya, seperti kawan-kawan kita yang mau berdoa dalam bahasa Arab di dalam ruku dan di dalam sujud, maaf, di dalam sholat di tahiyat yang terakhir berdoa pakai bahasa Arab, pakai Indonesia Indonesia, saya ragu-ragu terima apa tidak ini doa dalam dalam sholat pakai bahasa Indonesia. Termotivasi untuk kemudian belajar doa dalam bahasa Arab, mencari doa yang ada di dalam Al-Quran, mencari doa yang ada di dalam hadis, menghafalkannya gitu. Akan tetapi setelah dididik dengan cara yang tadi, timbul malas pelajar doa di tubuh kaum muslimin. Setelah diwakilkan kepada orang-orang yang benar fakih, benar-benar fakih. Mungkin buya-buya dulu gitu yang memimpin doa dulu-dulu mengerti semua karena kita lihat buya-buya kita yang dulu, jangankan buyanya muridnya saja udah bisa baca kitab, ya kan? ya enggak? Pesantren-pesantren yang dulu kakek-kakek kita itu jangankan buyanya, murid-muridnya pandai baca kitab gundul. Seperti alumni-alumni Darun Nahdo, alumni-alumni uh, dari Musa, apa uh, eh, santren Parabe, Pak Santawalib, itu murid-murid saja udah pandai baca kitab, bisa mengartikan Al-Qur'an. Ya. Nah, itu dulu zaman kakek kita. Pindah zaman ayah kita turun kaliber ustadz dan buyanya. Zaman kita turun lagi kaliber ustadznya. Datanglah ustadz-ustadz yang salah dalam menghafal doa ketika MDA. Kita nggak tahu ustadz yang datang di masa anak kita <laughs> seperti apa lagi nanti doanya. Oleh karena itu tidak benar kaum muslimin. Doanya harus diwakilkan kepada orang. Minta doa kepada orang boleh. Minta doa kepada orang boleh. Dan soal doa mendoakan orang lain juga boleh dalam bentuk yang tidak ditentukan. Misalnya Suatu saat saya melihat orang sakit, saya pergi, tolong aminkan doa saya ya. Saya berdoa lo dia aminkan, tidak ada masalah. Boleh. Tapi tidak ditentukan. Hanya dalam bentuk apa? Insidentil. Ya. Itulah doa yang diaminkan oleh Nabi Muhammad dari doanya Jibril sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah mengaminkan doa Jibril dan kata para ulama Nabi Harun juga pernah mengaminkan doanya Nabi Musa. Wallahu taala Apakah memang ada di dalam sunnah sholat tasbih? Apakah ada dalilnya? Bagaimana derajat kesahihan dalilnya? Dalilnya ada dari riwayat Imam Abu Daud dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ulama berbeda pendapat dalam kesahihan hadis. Sebagian mendoifkan, sebagian mensahihkan. Wallahu taala alam. Saya memiliki guru ketika belajar Syekh Abdul Musin Abbas mendoifkannya dan itu yang saya ikuti sampai sekarang. Wallahu alam. Walaupun ada ulama yang mensahihkan. Saya mau nanya syirik besar kalau belum wafat bisa diampunikah? Ya, sudah kita jawab tadi kan? Ya. Sudah. Apa buktinya? Buktinya Umar radhiyallahu anhu pernah terjebak ke dalam syirik besar. Diampuni enggak? Bahkan dijamin surga ketika masih hidup di dunia. Itu buktinya syirik besar bisa diampuni ketika kita mohon ampunannya ketika kita masih hidup. Ya. Oleh karena itu, maksud daripada ayat tidak akan diampuni adalah ketika orang sudah wafat. Karena ketika hidup, bukti sejarah Nabi Muhammad yang sangat banyak menunjukkan orang yang taubat daripada kesyirikan dan kekufuran ketika masih hidup Allah terima. Maka maka ayat itu hanya bisa dipasang setelah wafat. Allah a'lam. Jika seorang syiah berada di kalangan ahlu sunnah, ciri apa yang dapat mereka tutup, yang tidak dapat mereka tutup-tutupi, dengannya kita bisa kenal bahwa dia syiah, hal ini sehubungan dengan sifat dusta mereka seperti yang pernah Ustaz sampaikan. Saya sebenarnya daripada kita sibuk membicarakan ciri-ciri syiah, lebih baik kita sibuk membicarakan ciri-ciri ahlu sunnah Ya kan? Betul atau tidak ada? Saya memang tidak setuju. Daripada kita sibuk membicarakan apa ciri-ciri Syiah, lebih baik kita membicarakan apa ciri-ciri Ahlu Sunnah. Karena ketika kita bisa mempelajari apa ciri-ciri Ahlu Sunnah, kita bisa mengamalkannya. Ketika kita tahu apa ciri-ciri Syiah, belum tentu belum tentu kita ketemu orangnya. Kata para ulama, "I'rifil haq ta'rif ahlahu." Ketahuilah yang hak, niscaya kamu tahu siapa orang-orangnya. Dalam kalimat lain, dalam kata-kata lain, a'rifil haq ta'rif gahu Pelajari yang hak, kamu akan tahu lawannya. Kamu akan tahu lawannya. Kalau kita sibuk membicarakan yang batil, batil terlalu banyak untuk dibicarakan batil terlalu banyak untuk diterangkan. Oleh karena itu, Allah menerangkan kepada Rasul, Rasul menerangkan kepada umat yang hak, lalu kemudian Rasul mengatakan yang selain ini tidak baik. Bid'ah tidak baik, sesat. Selain yang saya ajarkan. Coba lihat. Jadi Rasul tidak berbicara bid'ah detailnya satu persatu. Karena terlalu banyak yang akan dibicarakan. Seandainya bidah dibicarakan satu persatu, Allah bisa. Allah mampu. Karena Allah mengetahui seluruh yang akan dikerjakan manusia. Betul atau tidak? Namun kita yang kebingungan nanti. Kalau Allah berbicara dalam syariat seluruh jenis bid'ah yang akan terjadi mulai dari zaman Rasul, wafat sampai akhir zaman. Yang sedikit adalah kebenaran. Maka Allah bicara yang sedikit, yang lain daripada yang benar ini batil. Famada ba'dal illa dalal. Apalagi yang ada setelah yang hak selain kesesatan, selain dalal. Pelajari yang hak yang sedikit ini. Maka kita sangat tidak merekomendasi terutama bagi yang baru belajar untuk terlalu mendalami ciri-ciri orang-orang batil. Banyakkan dulu mempelajari ciri-ciri yang hak. Setelah matang kaki kita di hak, baru kita berusaha untuk memahami yang lain. Contohnya begini. Kalau kita sudah tahu untuk takbir itu yang benar adalah mensejajarkannya dengan bahu atau mengangkatnya sampai telinga, berarti kita sudah tahu yang hak. Setelah tahu yang hak itu, otomatis tahu yang batil. Kalau orang mengangkatnya begini, ada orang Allah Betul atau tidak? Di bawah sampai di bawah aja, belum sampai ke dadanya belum sampai. Ya udah gitu. Allah Salah atau enggak? Karena kita sudah tahu yang benar itu sampai ada juga orang yang kemarin baru kita lihat. Allah dari atas. Allah. Kayaknya terlalu khusyuk itu. Terlalu khusyuk. Dari atas. Allah. Dari atas tinggi. Allah. Turun ke bawah. Baru. Salah betul. Salah. Karena kita sudah tahu yang benar. Ada lagi yang terlalu semangat sehingga meletakkan tangannya lebih dari telinganya. Allah. Bermacam-macam gaya kaum muslimin, bermacam-macam. Dan semua itu kita tahu batil setelah kita tahu yang haknya yang begini. Lihat, nggak perlu kita repot-repot membicarakan yang batil, yang beraneka ragam. Tak perlu. Pelajari yang hak. Setelah kita tahu yang hak, inilah yang hak. Selain yang hak, batil. sebuah cerita menarik diceritakan oleh rekan-rekan kita murid-murid Syekh Mukbil ketika Syekh Mukbil masih hidup suatu saat Syekh Mukbil di dalam majelis meminta murid-muridnya untuk menceritakan kepada beliau memberikan kepada beliau apa saja ciri-ciri ahlu sunnah maka mulailah satu persatu murid tunjuk tangan ha anda fulan itu fulan itu, fulan silakan. Oh. Lalu disebutkan muridnya menyebutkan. Ini bagian daripada menghilangkan rasa bosan. Diskusi dua arah. Siapa lagi tunjuk tangan fulan, ayo. Apa ciri ahlu sunnah? Ayo, benar. Apa ciri ahlu sunnah? Benar. Ayo, siapa lagi? Cerita menariknya begini. Ha, ada yang angkat tangan. Mungkin orang awam mungkin. Yang dari majlis yang berani. Tunjuk tangan dia. Apa ciri ahlu sunnah? Dia jawab, ciri ahlu sunnah itu letak tangannya di sebelah kanan. Letak jam tangannya di sebelah kanan. Nah, ciri ahlu sunnah, letak jam tangannya di sebelah. Ternyata si mobil letaknya jam sebelah kiri. <laughs> ketika, orang itu ketika orang itu menyebutkan ciri ahlu sunnah letak jam tangannya di sebelah kanan saya mau melihat jam tangannya Syekh di sebelah kiri. Majlis tertawa seperti antum tertawa. Ya, itu berasal dari orang yang tidak mengerti ciri alus sunnah yang mana yang harus alus sunnah. Adapun permasalahan ini, walaupun kemudian kita meyakini lebih baik diletakkan di sebelah kanan, itu bukan bukan berarti yang meletakkan di sebelah kiri bukanlah alus sunnah, bukanlah ciri-ciri hizbi, bukan. Gak ada hubungannya antara jam tangan di kanan dengan di di kiri. Walau kita yakin lebih baik letakkan di sebelah kanan. Karena Rasulullah SAW mencintai bahagian kanan dalam kebaikan. Mencintai bahagian kanan dalam kebaikan. Dan ini adalah surah kebaikan. Ya, Tidak sama dengan apa yang dikatakan Ustaz Zainuddin MZ. Memang kamu yang berada di bawah, tapi begitu saya beli jam, kamu yang pakai. Kan gitu kan? Masuk logika juga. Logika kita. <laughs> Bukan sunnah. Ya. Dengar nggak ceramah Ustaz Zainuddin MZ? Ya? Begitu saya beli jam, Walaupun kamu bagian bawah, bagian kotor, namun begitu jauh, kamu yang pakai. Oh. Ini kalau ngomong ustaz seolah-olah ini syariat ini. Padahal nggak benar. Syariat yang benar adalah yang paling baik di sebelah kanan. Gitu. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW mencintai bagian kanan di dalam menyisir rambut, di dalam memakai sendal, dan dalam segala urusan kata Aisyah. Mencintai di sebelah kanan. Ya, masuklah ke dalamnya tentang jam yang di zaman Rasul tidak ada, sekarang ada dan ini baik. Masuklah dia lebih dicintai Rasul. Seandainya ada, saya kita yakin ketika dengan melalui hadis ini Rasulullah akan memakainya di sebelah kanan karena Rasulullah cinta yang baik di sebelah kanan lebih dahulu. Didahulukan yang kanannya, maka masang baju yang kanannya, masang apa namanya? E, sendal yang kanan, masuk masjid yang kanan. Lihat, ya. Mencintai yang kanan untuk kebaikan. Oleh karena itu ketika halnya agak kurang baik, kiri yang disunahkan. Masuk toilet. Mana yang lebih baik keadaan di luar toilet apa dalam toilet? Lebih baik di di luar. Makanya ketika masuk ke dalam toilet didahulukan yang yang kiri. Gitu. Demikian juga diriwayatkan dalam Umar dari Umar kalau saya tidak silap Umar atau yang lain saya tidak saya lupa keluar dari masjid pakai kaki kiri. Keluar dari masjid pakai kaki kiri. Mana keadaan yang lebih baik? Yang di dalam masjid apa di luar masjid? Di dalam lebih baik. Ketika keluar dari masjid, pakai kaki kiri. Lihat. Namun ketika pasang sendal, pasang yang kanan. Diriwayatkan oleh murid Syekh bin Bas rahimahullah dari kehidupan beliau yaitu Syekh Abdul Aziz Tadhan hafizahullah bercerita tentang Syekh bin Bas dan kehidupannya suatu saat beliau itu selalu memasang kanan daripada sendalnya. Sendalnya selalu dipasang yang kanan dulu. Sehingga suatu hari itu ada ajudannya yang ingin ngetes. Jadi kan beliau kan nggak melihat kan buta kan. Diletakkan sandal yang kiri dulu. Biasanya diletakkan kedua-duanya. Saya cari-cari pakai kakinya, ketemu yang kanan, pasang yang kanan dulu baru yang kiri. Ini ada murid yang usil ini. <laughs> Dan biasanya setiap ustadz punya murid-murid yang usil. Itu biasaan lumrah itu. Itu kudratullah apa sunnatullah. Ada ustadz-ustadz yang kadang-kadang memiliki murid yang yang usil. nah, Kreatif tapi usil lahir. itu. Letakkan yang kiri. Cari oleh si Dimas. Ketemu yang kiri aja, <laughs> yang kanan nggak ketemu. Cari, nggak ketemu. Nggak mau beliau pasang yang kiri itu. Cari lagi, nggak ketemu. Akhirnya mungkin beliau merasa mungkin saya dikerjain gitu. Mungkin ya Allah alam. Akhirnya yang kiri itu beliau injak dengan kaki yang kiri. Injak bukan dipasang, tapi diinjak. Cari lagi yang yang kanan yang mana. Subhanallah. Begitu. diwetkan dan ini mangkabah. Anda diketahui ini adalah fadilah untuk seorang manusia yang haus mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai orang seperti ini tidak mau memakai sendal yang kiri terlebih dahulu, maukah dia menghalalkan darah kaum muslimin tanpa dalil yang jelas? Hai orang-orang yang berakal. Andai seorang ulama yang seperti ini semangatnya mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, relakah orang yang seperti ini fatwanya dibayar oleh penguasa? Kabur kaburat kalimatan takhruju afwahim afwahim iyaquluna illa kadiba. Sangat besar kalimat dusta yang keluar dari mulut mereka Iyakuluna illa kadhiba yang mereka ucapkan itu adalah kalimat dusta bahwa Syekh Bimbas fatwanya dibeli oleh penguasa Arab fatwanya dipesan oleh penguasa Arab dan itu mereka koar keluarkan sana dan kemari dan mereka akan berhadapan di akhirat dengan Syekh Bimbas karena setiap orang yang kita tuding dengan cara yang batil Allah Maha Adil akan mempertemukan kita dengan mereka. Siapapun, bukan hanya antara mereka dengan Syekh Bimba, siapapun yang kita tuding dengan cara yang batil, kita akan berhadapan dengan mereka di akhirat. Dan seandainya kita salah, pahala kita akan diambil oleh mereka. Hati-hati. Ya. Saya satu kali bertemu dengan Syekh Bimbas dan itu pertama dan yang terakhir sekali. Di tahun pertama berada di Arab Saudi, di tahun pertama melaksanakan ibadah haji. Haji pada tahun 1998 Masehi. Itulah haji pertama kali dan dibawa oleh teman-teman ke Masjid Syekh Bimbas di kota Mekah yang setiap musim haji, setiap selesai subuh beliau memberikan tausiah. Siapa beliau? Mufti Arab Saudi. Yang raja-raja banyak tunduk kepada pendapat beliau. Yang namanya masyhur sedunia. Bukan hanya se-Arab Saudi, tapi sedunia. Dihormati oleh ulama sedunia. Disegani oleh ulama sedunia. Demi Allah, demi Allah. Ketika saya melihat beliau, yang pertama kali yang saya lihat kelihatannya baju saya lebih mahal daripada baju beliau. Baju yang saya gunakan, saya mahasiswa Indonesia, dikasih beasiswa, tinggal di negeri orang. Yang saya lihat seolah-olah, saya lihat dari penampilan bajunya, kayaknya lebih mahal baju yang saya pakai dibanding baju yang beliau pakai. Coba lihat. Ini pengalaman saya pribadi, bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Inilah beliau. Inilah beliau. Ya. Apa mungkin orang-orang seperti ini, orang-orang seperti ini fatwanya dibeli, dipesan gitu, dipesan. Sehingga kemudian dihalalkan ini, dihalalkan itu, yang harusnya haram dihalalkan, yang harusnya halal diharamkan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, yaquluna illa kadiba. Mereka tidak mengerti fikih, namun terlalu semangat. Semangatnya melebihi ilmunya. Semangatnya melebihi dirinya. Referensinya bukan bukan Al-Qur'an dan hadis, tapi referensinya adalah majalah, koran, internet. Ini orang-orang seperti ini. Referensinya bukan kitabullah dan hadis Rasulullah. Dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah jongkok Referensinya al qur adalah koran dengan segala macam judul korannya, majalah dengan segala macam judul majalahnya, internet dengan segala macam websitenya. Itulah rujukan mereka, referensi ilmu mereka. Akhirnya jihad pun dibangun setelah surfing internet. La ilaha illallah. Jihad dibangun bukan di atas, di atas keterangan kitabullah dan hadis Rasulullah, tapi jihad dibangun setelah surfing internet. Itu diakui sendiri oleh Imam Samudra. Setelah saya surfing internet. Hmm. Jadi jihadnya mengembara, membara setelah dia surfing internet. Inilah manusia yang rujukannya adalah internet. Padahal secara logika ilmiah, apa tidak mungkin kita ditipu oleh internet itu? Jawabnya pasti bisa. Apa tidak mungkin kita ditipu oleh majalah? Jawabannya pasti iya, mungkin. Apa tidak mungkin kita ditipu oleh koran? Jawabannya pasti. Bukan sekedar iya, tapi pasti. Lalu kalau kemudian rujukan Anda koran, majalah dan internet, Apakah berhak Anda untuk menyombongkan diri di hadapan orang-orang yang hafal ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, mengkhatamkan ratusan kitab, kitab para ulama. Bagaimana Anda memahami syariat? Dan anehnya, yang seperti itu dilakukan oleh anak yang belum tamat fakultas ekonomi belum tamat lagi. Masih masih kemarin sore tamat SMA. Berani berbicara tentang para ulama. Berani berbicara tentang bahwa ulama ini begini, ulama itu begitu dan semacamnya. La ilaha illallah. Rahimallahu man arafa qadra nafsihi. Allah akan merahmati orang yang sadar takaran dirinya. Orang yang sadar apa? Takaran dirinya, takar dulu diri Anda. Takar dulu diri Anda. Setelah kita bicara internasional, kita ingin bicara lokal. Terkadang satu ustadz dan ustadz yang lain berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Ini ustadz, ini ustadz, sama-sama punya ilmu dalam pemahaman kita, pandangan kita sama-sama punya ilmu. Apa kata muridnya yang belum pandai baca kitab? Saya lebih setuju dan lebih benar ustadz ini. Ustadz itu salah. Hmm. Anda siapa? <laughs> Hah? Anda siapa? ustadz berbeda pendapat. Masing-masing mempunyai kaidah-kaidah ilmiah memandang. Masing-masing insya Allah kita lihat ikhlas dalam berbuat. Ikhlas dalam mengambil pendapat. Masing-masing menakar dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu Anda yang jadi murid keduanya, yang kemudian menjadi hakim ini benar ini salah, Anda siapa? Paham yang saya maksud? Dan ini bukannya tidak sedikit. Bukannya tidak banyak, eh apa? Bukannya sedikit. Orang yang berani menghakimi dua ahli ilmu. Minimal ahli ilmu saya maksud bukan ahli ilmu hebat-hebat betul, tapi paling tidak ahli ilmu sekelasnya mereka lah. Alangkah banyaknya problem problematika timbul disebabkan oleh murid-murid yang tidak tahu diri ini yang mulai mengucapkan kata, mulai menukil kata, mulai memberikan hukum, mulai mengoreksi dua khilaf di kalangan para ustadz. Hah? Lalu kemudian dengan serta merta dia katakan, saya lebih setuju pendapat ini, ini benar, ini salah, yang benar ini. Ustaz itu salah kan begini kan begini kan begini. Gitu. Mulai memberikan hujahnya. Ya akhi, kalau khilaf di kalangan para ustaz, itu artinya yang harus menyelesaikan yang di atas ustaz. Betul tidak? Bukan Anda. Diam. Karena Anda ngomong semakin memperkarah suasana, memper, memperparah suasana. Memperkeruh suasana. Diam aja. Yakini bahwa mereka adalah ahli ilmu yang kita tahu mereka ahli ilmu, orang yang ikhlas, tapi berbeda pendapat. Berarti ada sisi-sisi ilmiah. Yang ini memandang sisi ilmiahnya begini, yang ini memandang sisi ilmiahnya begini, pertimbangan maslahatnya begini, pertimbangan modalnya begini, mereka khilaf. Wajar manusia khilaf. Wajar manusia khilaf. Lalu siapa Anda yang harus menghukumi salah satu di antara yang dua? Yang harus menghukumi itu yang lebih pintar, bukan yang lebih bodoh. Oleh karena itu hati-hati kaum muslimin. Karena terkadang syaitan ketika kita bicara itu dihembuskan oleh syaitan. Kamu hebat, bicara terus. Kamu adalah pendukung kebenaran, bicara terus, terus dikipas oleh syaitan seperti itu. Kalau memang khilaf di antara para ustadz, diam kita. Gitu dari lokal kita pindah lagi ke internasional. Syekh berbeda pendapat. Syekh Yaman, Syekh Saudi. Kita yang ada di Indonesia ngomong enggak? Jangan ngomong, diem, tutup, ambil lakban, tutup mulut kita. Enggak perlu ngomong. Kalau Syekh dengan Syekh yang sesama Syekh sudah berbeda pendapat, yang bisa menyelesaikan itu Syekh yang lebih tinggi daripada mereka. Kita siapa? Enggak ada artinya kita ngomong. Diam. Karena tidak mungkin mereka berbeda pendapat kalau tidak ada konsekuensi ilmiah, tidak ada kaedah-kaedah ilmiah yang saling mereka pandang. Ini memandangnya dari kaedah ini, ini memandangnya dari kaedah ini. Terjadi perbedaan pendapat. Akan datang kepada kita berita-berita bahwa syekh ini tidak sesuai dengan syekh itu. Syekh ini tidak sesuai dengan syekh itu. Akan datang kepada kita. Kita selaku talibul ilm, penuntut ilmu yang baru, yang masih kerdil, yang ilmunya belum seberapa, Al-Quran tidak hafal, apalagi hadis. Gak berhak untuk memutuskan. Jangan gara-gara kita lebih sering surfing internet, lalu kemudian kita yang berkoar-koar, oh syekh ini kan begini, kan begini, kan begitu. Oh syekh itu kan begitu, kan begitu, kan begitu. Kan dia terima ini, ini terima itu, ini begini. Mereka pernah bertemu begini-begini terus ngomong. Seolah-olah Anda adalah uh, jubir daripada internet. Tutup mulut. Biarkan. Biarkan kalau yang terjun untuk menyelesaikan itu orang yang lebih tinggi daripada mereka. Adapun kita nggak ada artinya, buang-buang waktu dan bisa saja kita berbicara tentang aibnya para ulama. Kalau bicara kata Syekh Utsaimin rahimahullah, berbicara tentang aib seorang insan yang bukan ulama berbeda dengan bicara aib seorang insan yang ulama. Karena ketika kita bicara aib tentang seorang insan yang tidak ulama, hanya kita hancurkan dirinya. Namun ketika kita bicara aib tentang seorang ulama, kita menghancurkan dirinya dan agama. Karena ketika dirinya sudah hancur, orang tidak akan mau lagi terima pendapatnya. Agama akan hancur, ilmu yang dia bawa hilang. Maka ini lebih berbahaya. Ini lebih dahsyat. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah dalam masalah ini. Ya. Alhamdulillah di negeri kita ini Pekanbaru tidak terlalu beredar. Ini saya bersyukur kepada Allah. Namun rekan-rekan kita di negeri lain, di daerah lain itu sibuk membicarakan khilaf antara syekh ini dengan syekh itu, Syekh ini dengan Syekh itu. Ya. Saya tidak merabanya ada di Pekanbaru. Ya, dibicarakan secara serius dan semacamnya. Ya, saya tidak melihatnya. Allah alam apa karena saya tidak tahu reaksi atau atau riak yang ada di Pekanbaru tapi mudah-mudahan itu seperti yang saya rasakan. Tidak ada riak soal perbedaan pendapat itu. Alhamdulillah. Ya. Tapi sungguh pun begitu kewajiban kita mengingatkan. Kewajiban kita adalah mengingatkan. Hal yang tidak perlu kita bicarakan, jangan kita bicarakan. Hal yang tidak ada manfaatnya kita bicarakan, nggak perlu kita bicarakan. Eman-eman keluar kata yang tidak bermanfaat, apalagi kemudian berbicara tentang a'radun nas, urusan manusia, wibawa seorang manusia dan yang lainnya.